Gitu ya. Baik, e, dikatakan menarik karena kedua tokoh ini mengkritisi tentang perilaku ibadah umat. Nanti bisa kita kembangkan dengan kondisi kita masing-masing. Bagaimana seseorang itu mampu memilih dari sekian item-item ibadah yang wajib dan seterusnya dan seterusnya, yang sempat nanti yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah. Ya sini banyak sekali memberi contoh. Ya. Mungkin ketika kita juga masing-masing proaktif untuk memberi contoh barangkali nanti. Umpamanya dalam waktu yang sama kita berhadapan satu janji katakanlah. Seperti hari ini umpamanya jam 12 kurang 5 menit tadi, ya kurang lebih waktu itu masuk. Kemudian kita juga ada janji dengan seseorang yang jamnya sama, ini bagaimana? Mana yang kita ambil? kita harus ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah, Abdullah. Yang paling kita cintai sebagai seorang muslim itu walladzina amanu asyadu hubban lillah. Prioritas kita, prioritas utama kita adalah Allah. Maka sebagai seorang muslim dia harus mampu mengarahkan prioritas pertama itu adalah menghadap Allah dulu. Sementara teman ini bisa dipending. Teknisnya bisa macam-macam. Kenapa demikian? Karena kalau hayal sholat, hayal balah ini sudah terungkap panggilan dari pencipta dan segala-gala yang maha dimilikinya itu kita abaikan, kita khawatir nanti katakanlah jam 12.30 baru ketemu teman. Jangan-jangan nanti usia kita pada jam itu nggak ada lagi. Nah, ini sudah masalah nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah sang luar biasa. Nah, ini, ini skala prioritas dalam konteks semacam ini. Begitu juga nanti umpamanya kita punya duit. Kita sudah pernah haji. Sementara kiri kanan kita masih banyak yang butuh. Nah bagaimana prioritas kita? Apakah haji kedua yang statusnya sunnah kita lakukan sementara tetangga kita atau sekitar kita sangat butuh tentang uang sejumlah itu. Ini bagaimana? Dalam konteks al-zalim maupun Ibnu Taimiyah diperintahkan tetangga yang yatim atau miskin ini yang diarahkan uang itu untuk mereka. Di sana banyak sekali manfaat nanti kita lihat. Sedangkan haji yang kedua ini sunnah statusnya. Sedangkan membantu tetangga yang fakir, yang miskin, yang sangat butuh, itu bisa ketika wajib nanti. Karena kita bertetangga dengan mereka. Ada hak tetangga. Maka na yu'min billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu salah satu hak tetangga adalah di saat dia membutuhkan antara kita mampu mengatasi kebutuhannya itu maka kita berstatus wajib membantunya. Nah, nilai kebaikan sangat luar biasa. Di antaranya adalah manakala kita memberitakan ya, di samping nilai di sisi Allah sangat tinggi, juga hubungan keakraban kita. Di mana di antara kita ini sangat butuh doa. Apalagi yang kita beri itu adalah fukara ul masakin, doa mereka insya Allah sangat tulus. Sisi lain jadi Allah juga akan memberkahi rezeki yang diberikan untuk membantu sesama. Jadi banyak sisi manfaat kalau kita ambil skala prioritas beramal macam itu. Di kalangan bapak dan saudara ibu-ibu di sini barangnya sudah nggak asing dalam konteks hubungan horizontal. Nah, mungkin bisa kita mengatur agenda kerja ya. Pada waktu yang sama mungkin mungkin kita akan rapat dengan staff sementara pimpinan kita yang di atas mengundang kita waktu yang sama. Bagaimana sikap kita? Mungkin kita prioritaskan menghadap pimpinan kita, sementara rapat itu tetap jalan, tapi kita yang mandatkan pada pada di bawah bawah dan nah, ini skala prioritas. Ini bisa kita kembangkan lebih lebih jauh. Ini juga pernah dilakukan oleh Buya Hamka dalam rangka menetralisir kondisi masyarakat dalam beribadah. Pada waktu bersamaan dia sholat berjamaah berimam-imaman dengan Saudaranya yang dari NU ini ya tadi kan masyarakat kita. Bagaimana sikap dia? Dia komen pada ibadah yang delapan, ibadah terawih. Sementara kalangan kita yang lain 20 plus 3, 23, 8 plus ya 3, 11. Ini bagaimana sikap dia Hamka? Dia melihat sisi memorot. Kalau dia tetap bersikukuh dengan prinsip dia, berarti dia kan tidak menghargai imam yang dari katakanlah jemaah NU umpama seperti itu. Nah, dalam rangka menjaga ukhuwah, karena ukhuwah ini wajib. Haram hukumnya kita memutuskan hubungan. Maka nggak ada masalah, karena ini masalah masalah sunnah. Yang sempat gara-gara sunnah kita ya renggang, saudara rapuh, retak dan sebagainya sebagainya. Ini dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks ber, beribadah. Hadirin rahimakumullah. Dan sebaliknya, ya. Dari pihak ulama-ulama yang datang dari NU juga begitu saat dia berhadapan bersama-sama sholat di tempat atau masjid Muhammadiyah juga terjadi interaksi yang sangat positif seperti itu. Yang jadi persoalan adalah yang tidak sholat. Nah ini persoalannya. Yang sudah sholat tidak masalah. Sunnah yang 8 plus 3, 20 plus 3 tidak persoalan. Semuanya ada dasarnya. Bahkan Ibnu Taimiyah katakan kalau itu nanti semakin merendahkan masjid cuma hanya satu umpamanya ya bisa saja kita lakukan sholat di rumah dalam rangka menjaga ukhuwah karena ini kajian sunnah tapi sangat ideal kalau bisa dicairkan dalam rangka syiar masjid yang sempat gara-gara itu ya masjid tidak ramai masjid terkesan ada sesuatu yang kurang e, enak dan sebagainya harus dirembukkan dari solusinya. Salah satu solusinya adalah ya saling memahami itu tadi. Yang mau delapan bisa sudah berlangsung delapan rakaat silakan. Yang mau dua puluh rakaat silakan diteruskan. Itu jalan keluar bisa. Dengan demikian maka terkesan bahwa Islam itu sangat fleksibel dalam konteks tertentu ya. Hadirin nah, mungkin pengantar semacam ini bisa saya harapkan dari bapak dan saudara mengungkapkan kasus yang dihadapi masing-masing. Apakah terkait dengan posisi kita sebagai masyarakat, sebagai pimpinan, sebagai barangkali hamba Allah dan sebagainya. Bisa saja dilontarkan contoh-contoh bagaimana. Ini sebagai pengantar dari saya. Ada pertanyaan barangkali? Ini, ini berkembang terus ya. Karena masyarakat kan berkembang terus, maka contoh-contoh bisa kita ya bisa kita angkat contoh yang kita alami dan sebagainya. Nah begitu juga umpamanya diberikan contoh oleh Ibnu Taimiyah. Seorang anak waktu dia mau sholat dilihat cucian ibunya ini nggak beres, ada najis di sana. Sementara dia mau sholat. Nah, bagaimana sikap si anak ini? Apa marah-marah dengan ibunya? Atau ada solusi lain? Ya. Di sini ada digambarkan oleh ibunya sangat menarik. Kalau marah orang tua dosa. Sementara pakaian najis ini kan masih ada jalan keluar, dibersihkan dulu, nggak ada persoalan. Marah terhadap tidak bersihnya cucian itu wajar. Tapi lebih tidak wajar lagi kalau kita sempat memarahi ya orang tua kita atau keluarga kita. Karena itu rentetannya sangat banyak dalam konteks negatif. Mungkin hubungan tidak baik, mungkin rasa bersama di rumah tangga juga sudah mulai tidak ter dan sebagainya. Jadi banyak dampak-dampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah dalam suasana apapun, kondisi apapun, pekerjaan apapun, harus cerdas memilah dan memilih. Kalau kita angkat lagi dalam konteks pemilihan, pilpres, pileg dan sebagainya, nah ini juga bisa kita kaitkan. Katakanlah ada tiga kandidat, semuanya baik. Kita cari yang lebih baik, ada plusnya barangkali. Atau semuanya jelek, kita cari yang lebih kurang jeleknya sedikit. Atau semuanya sama. Nah, di sini ada jalan keluar yaitu istikharah. Kita minta kepada Allah mana yang terbaik. Atau nanti di antara kita ini ada yang belum nikah atau belum married semuanya. Pertarungan antara meneruskan studi atau nikah dulu. Nah, ini barangkali yang paling tahu kan kita masing-masing ini ya. Sedangkan besok atau sebulan lagi kita mau sidang. Kalau kita nikah hari ini, mungkin sidang ya terpending karena uang nggak cukup seperti itu. Sementara nikah sih kan masih bisa ada Nah, tinggal ini solusinya adalah nego, ya. Nego dengan pihak yang akan menjadi calon kita. Kondisinya begini, nah, kita pending dulu dan sebagainya demi untuk masa depan. Karena kalau terlambat sidang, pokoknya bisa menunggu ya tahun depan atau berbulan-bulan ke depan. Ini skala prioritas. Atau kita membeli umpamanya masyarakat. Ada dua toko, satu yang seiman, satu yang tidak Harganya sama, kualitas barangnya sama. Nah ini kita harus kualitaskan yang satu akidah. Karena saya yakini kalau kita belanja dengan dia, dia sampai ini untuk zakat, dipastikan dia akan mengeluarkan zakat. Ini juga niat kita semacam itu beribadah. Kita kadang-kadang di masyarakat, wah, tidak melihat ke sana. Akhirnya, ya yang kita punya, atau sudah kita sendiri, kadang-kadang yang tak berkembang. Dalam konteks pendidikan juga demikian. Kalau kualitas pendidikan itu sama, sementara pengolahnya beda keyakinan, ini harus kita beritaskan. Bahkan dalam konteks umum, walaupun kurang sedikit yang satu akidah mengolahnya, ini harus kita orientasikan pada satu akidah karena kita akan ikut andil memikirkan karena kita termasuk di dalam atau bagian dalam Ya, lembaga itu sendiri, tapi kita akan aktif memikirkannya, bagaimana kalau kurang dari sisi manajemennya, ikut memanagenya, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah di luar, otomatis kita kan nggak bisa ikut berkiprah. Nah, siapa lagi akan membantu untuk maju dan terusnya dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan dalam berbagai hal. Silakan barangkali kalau pertanyaan. Ya, silakan Bapak. Ini harus hidup bagi saya ini masing-masing punya contoh-contoh atau pengalaman-pengalaman barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang hormati, ini kebiasaan di kantor. Kalau konteksnya sama mengerti itu gampang. Nah, tapi yang satu mengerti, apalagi pimpinan yang nggak mengerti bahwa salah berjamaah itu utama, Lalu rapatnya sampai waktu salat masuk. Kalau kita dari segi keyakinan rasanya nggak puas kalau tidak menyempatkan diri berjemaah. Sedangkan pimpinan ini sepertinya nggak begitu anggap, nggak begitu yakin atau tidak mengetahui betul bahwa satu jemaah itu penting. Jadi mereka menganggap eh, tidak perlu ditunda dan sebagainya. Bagaimana sikap kita di sini apa kita akan perlu minta izin atau kita keluar sendiri saja untuk melakukan dalam rumah eh, uh, atau bagaimana. Itu Ustaz yang biasa terjadi sampai saat ini dikatakan. baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau boleh nama Bapak. Nama saya Asri Sarif. Asri ya. Pensiunan BI 98. Alhamdulillah. Oke, ada lagi dua pertanyaan, dua pertanyaan lagi barangkali. Oke, kalau tidak ada kita coba. Ini memang dramatis. Kami juga di eh, ruang tinggi dulu begitu ya. Jadi ruang tinggi ilmu ekonomi di Indonesia itu di Jakarta kita punya mahasiswa kurang lebih setelah ribu bapak-bapak eh, karena belum tertata sehingga penjadwalan kuliah itu kadang-kadang baru keluar katakanlah masuk jam 10, kalau 3 SKS kan hampir jam 1 baru kelar gitu kan. 50 kali 3 menit, itu 3 gitu ya, 150 menit. Kemudian kita coba beri pemahaman kepada lembaga. Kita kedepankan bukan hanya merebut dalam konteks fisik material dunia saja. Kita harus mengikuti koridor pencipta kita, pemberi anugerah munculnya lembaga, kesehatan kita, hidup eh, ini semua adalah hakikatnya adalah anugerah dan amanah Allah kepada kita. Nah oleh karena itu sebagai hamba yang lemah, kita harus sadari bahwa ini ya harus kita beritaskan di saat yang mengundang kita. Yang mengundang ini bukan rektornya, bukan pimpinan, langsung ke kita, rektor, ke kita, <laughs> macam-macam. Pada akhirnya secara pelan-pelan kita beri keyakinan bahwa sholat jemaah itu ada satu tulisan. Ada 40 manfaat dari sholat berjemaah satu taman kan kita bisa putar atau besar buku itu. Nah, akhirnya mereka sadari pelan-pelan ya, pelan-pelan mulai dari jurusan, kemudian baru jurusan ya mengizinkan nah, informasi ini indah rupanya kalau berjemaah dan sebagainya dan sebagainya ditambah informasi keagamaan, akhirnya diatur yang tadi masuk jam 8 bisa diatur jam 7.30 masuk. Nah, ini tinggal men saja. Nah, tapi ini nggak bisa sekaligus secara radikal nggak bisa tapi pelan-pelan kita dekati malu dong kita dengan Allah kita bisa bekerja di sini kita bisa punya ilmu kita bisa hidup dan sebagainya semua adalah berkat karunia Allah nah sekarang yang mengundang ini adalah Allah yang menentukan hidup dan kehidupan kita bagaimana nanti di saat kita menjanjikan katakanlah jam 12.30 kita akan sholat ternyata jam 12.5 menit sudah nggak ada kita sudah nggak ada lagi kira-kira bagaimana dapat Allah malu nggak kita rasanya sementara nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kita secara pelan-pelan. Sambil melonggarkan itu Pak, sambil neko. Neko, mungkin ada orang yang lebih diperhatikan ngomong, e, ya ini orang ini orang apa kita dorong dia untuk memberi pesan-pesan e, rohani dan sebagainya sehingga pada waktunya dia akan sadar. Ini masih banyak di kantor-kantor kita. Bahkan kadang-kadang pimpinan orang kita kan, tapi nggak diperhatikan. Rapat, pada sampai jam 2. Ya, Begitu juga kalau rapat jam 2 sampai jam 5 kadang-kadang asarnya. Nah bagaimana sikap kita di saat ada itu sudah datang? Kalau yang lain tidak mau kita pergi oleh etika ber bermusyawarah begitu mohon izin saya mau sholat dulu. Itu juga dakwah filhal, dakwah filhal, dakwah dalam bentuk perbuatan. Mungkin satu saat nanti pimpinan rapat akan melihat, oh bapak ini setiap ada datang dia permisi terus, apa gerangan? Nah, baru kita dialog dengan dia nikmat rasanya, malu rasanya kalau sholat tidak tepat waktu. Karena yang itu bukan sembarangan, pencipta kita. Nah, mungkin seperti itu jalur ya, dakwah kita bisa. kan Bapak. Terima kasih ya. Apa bisa Ustaz? Ya boleh Bapak. Kalau uh, laki-laki wajib berada di masjid, kalau perempuan lebih utama di di rumah. Ya, apakah perempuan utama di rumah ini terkalahkan oleh dia pergi ke masjid berjemaah? Di kalangan fukoha itu membenarkan kalau seorang perempuan itu tetap istiqomah jadi masjid, kalau nyata. Dengan catatan selama antara dia berangkat dari rumah menuju masjid dan soalnya pulang terhindar dari fitnah. Selama aman dari fitnah bisa saja. Tapi kalau di rumah dia punya cucu, punya anak yang masih kecil, sementara dia dibutuhkan untuk mendidik bagaimana sholat tepat waktu dan sebagainya. Dalam konteks ini, tampaknya dia perintahkan adalah sebagai imam di rumah karena ada unsur pendidikan. Karena mobi pertama di rumah itu adalah seorang ibu bagi anak-anak. Sementara bagi laki-laki tidak, ya, ya sangat dianjurkan, sangat dituntut sholat di, di masjid. Ada dua kemungkinan Kemungkinan di rumah dia punya anak kecil yang perlu dididik, tepat waktu, disiplin, berjemaah dan sebagainya. Atau alasan kedua, dia tidak punya itu, anak anak pada beri semua, tapi fitnah di jalan tidak ada atau aman, bisa juga ke masjid. Sholatnya tetap tetap sah. Utama di rumah itu jadi kalah orang dia ke masjid kan perempuan lebih utama di rumah. Iya. Lalu karena dia berjemaah masjid, apakah tidak menjadi lebih bagus ya masjid itu dibandingkan di rumah. Kalau di kalangan taklim saya, saya arahkan begini, di komplek kita Pak. Ibu kan sangat penting, sangat berkeinginan berjemaah juga bagaimana melakukan koordinasi dengan teman-teman tetangga ibu-ibu. Ada rumah yang memungkinkan di sana sholat, khusus ibu-ibu. Tidak mengurangi dia kalau kan inginnya berjemaah kalau pesan hadis itu utamakan ke rumah, di rumah apa? Diutamakan di rumah. Tapi tidak mengurangi sah tidaknya sholat, dia tetap sah kalau di masjid sholat. Iya, tidak tidak tidak membuat eh, hilang itu status tetap utama di rumah cuma dia harus kerja. bagaimana mengumpulkan teman-teman orang lain agar bisa berjemaah di rumah dia oleh karena itu Islam mengajur setiap seseorang itu ingin membangun rumah utamakan di rumah juga ada musola keluarga nah di sini akan dipimpin oleh seorang ibu sebagai manajer terhadap anak-anak terutama yang masih balita dan sebagainya. Uh

silakan sholat di rumah saya boleh atau giliran juga boleh yang penting berjemaah bisa seperti itu mungkin nanti kalau dua tiga saja sudah berjemaah di satu rumah tetangga dan sebagainya akan diikuti putra putri yang kita nggak mungkin nggak punya barangkali kita nggak punya otomatis akan terbina lingkungan lingkungan yang konsen pada sholat berjemaah putra putrinya tapi kalau kuliah tetap, tidak ada tetangga dan sebagainya berjauhan, semuanya pakarnya tinggi, susah melakukan koordinasi untuk kalau berjumah antara ibu-ibu di rumah tangga, sementara dia bersama suami ke masjid itu aman, tidak ada masalah. Tapi satu hukum hadis kelihatannya ya tetap arahnya ke rumah sang dan istri. Nah, ini kecerdasan suami atau istilah untuk mencari bagaimana tetap bikin rumah berjemaah. Nah, antara lain, olah seperti itu adanya koordinasi dengan tetangga untuk diajak dan sebagainya untuk sholat berjemaah di silakan atau di rumah tertentu atau keliling juga bisa. Demikian apa? Apakah ya, ya, ya. di rumah itu apakah di rumah itu masih ada? Itu yang Oh, kalau dia sendiri memang tidak tidak ada artinya sendirian memparis dia. Ini dituntut dalam hadis itu gambaran begini Pak. Kenapa sih prioritas perempuan itu di rumah di samping fitnah tadi kalau terhindar oke okay, nggak ada masalah. Yang kedua dia diharapkan menjadi manajer untuk anak-anak cucu dan sebagainya yang sangat membutuhkan pengayoman, pelatihan untuk disiplin dan sebagainya melalui ibadah. Nah kalau tidak ada bagaimana? Itu tadi gambarannya bisa dia mencari solusi tetangga dia diajak. Itu juga luar biasa nilainya. Orang yang tidak sadar untuk percuma kemudian dia sadar, pahala bagi dia juga gede. Rumah yang selalu dihiasi dengan jemaah juga termasuk yang termulia zainu buyutakum bi al Quran Wabi Salat salatil jemaah Hiasi rumah kalian dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an tentunya pencerahan, kajian-kajian, dan juga menghidupkan rumah itu dengan sholat berjemaah. Kita bisa bayangkan kalau rumah itu kosong dari berjemaah, barangkali ini akan muncul kegersangan-kegersangan rohani. Nah, salah satu untuk memegang itu adalah bagaimana sang istri kita atau siapa saja ada di rumah dari kaum ibu itu menghidupkan suasana ini. Kiatnya macam-macam tadi. Demikian Bapak.

berjamaah yang utama kan bagi laki-laki ya, ya. di masjid. Perempuan lebih utama di rumah. Ya. Di rumah itu kan disebutkan berjemaah, bisa sendiri. Apakah dia sendiri di rumah itu masih lebih utama dibandingkan dia berjemaah di masjid? Itu lebih, lebih utama kalau ya kalau di luar itu memunculkan fitnah. Kalau tidak memunculkan fitnah, bisa bersama suaminya tadi kan persoalan. Artinya kewajiban kita terangkat kewajiban dia. Karena syarat dapatnya pahala jemaah manakala lebih dari satu orang kan. Tersendiri itu nanti. Nah, sisi pahalanya tersendiri dari sisi pesan hadis ini dilihat dari sisi apa apa hikmah di balik itu. Apa hikmah di balik itu? Pertama diharapkan rumah ini dihidupkan dengan hiasan-hiasan ibadah, hiasan tilawah Al-Quran dan sejenisnya juga kaitan dengan masjid itu terkait dengan kemakmuran kemakmuran identik dengan tugas laki-laki secara umum jadi laki-laki ini harus aktif atau proaktif memikirkan bagaimana syiar yang ada di rumah ibadah yang ada di sekitarnya itu hidup. Sementara rumah ini banyak tugas dari ya manajer internal yaitu kaum ibu. dan ada hikmah-hikmah di balik dari itu Begitu saya menyimpulkan para Ustaz bahwa sepanjang keadaan sangat kondusif perempuan itu lebih utama juga berjemaah di masjid kalau keterlaluan. Saya menjadi kalau itu, Dilihat suasana itu, situasi lihat. Ya. Iya, iya. Iya, sikonnya kita lihat ya. Tapi saya melihat sisi lain hadis ini, Zainu buyutakum bi atau Qur'an wa bi shalatil jamaah. Jadi rumah kita semacam kalau terus-terusan sang ibu itu bersama suami di masjid, artinya di rumah kosong nanti Pak dalam tempat ini. Jadi malaikat yang seharusnya mungkin datang melihat seorang istri sholat berjemaah, tahu-tahu nggak ada, tua, pergi itu malaikat. Bisa seperti itu. Jadi banyak sisi-sisi lain dari sisi kerohanian kita lihat. Bukan hanya sisi boleh tidaknya, ya perempuan ke masjid boleh selama itu tadi terjaga. Tapi sisi di rumah kosong dari nilai-nilai itu nanti yang Allah tawarkan Mau nggak rumah kalian dihiasi dengan sesuatu keindahan? Apa hiasannya? Tilawah Al-Quran dan sholat berjemaah. Kalau nggak ada sholat berjemaah, minimal yang memparet ya lakukan dari sang istri, tapi sambil berupaya, berupaya mencari teman agar rumah juga hidup sholat berjemaah. Eh, sama-sama Bapak ya. Barangkali ada kalau oh, tidak ya kita batasi karena sesuai dengan eh, agenda waktu yang diberikan oleh pengurus masjid. Tapi yang jelas eh, cukup menarik. Banyak hal-hal yang terkait dengan perilaku kita dalam konteks ibadah makhluk kepada Allah, ibadah sunnah skala prioritasnya, ibadah dalam konteks bermasyarakat, bermanajemen dan sebagainya, berorganisasi dan sebagainya. Ini sangat banyak, sangat perlu kita cermati. Jika kita nanti tidak ya terkalahkan oleh sesuatu yang lebih rendah nilainya dibandingkan dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya termasuk juga sekali kualitas beribadah tadi mudah-mudahan eh, pancingan-pancingan dari Supertowi dengan mengangkat dua pakar atau ulama besar ini bisa mendorong kita lebih mampu memanage ya manage waktu, manage ibadah, manage berhubungan dengan horizontal masyarakat dan sebagainya bermuamalah dan sebagainya secara profesional. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita